masalah metabolisme tubuh ya dan bahwa warnanya saja sudah menunjukkan kepada kita warna seperti seperti darah kan itu ya ya maka para ulama mengatakan hadis ini tegas menunjukkan pengecualian oleh karena itu apa yang terdapat pada sebagian golongan dari bentuk warok mereka untuk tidak mengkonsumsi hati ini juga adalah perkara yang keliru perkara yang keliru paham ya ya kita pernah mengalami kejadian ketika kami belajar di Pakistan ya bahwa organ-organ tubuh dalamannya istilah jeruannya hewan-hewan sembelihan kurban sekalipun ya itu dibuang kalau di Pakistan. Dibuang. Ya. Yang diambil hanya dagingnya dan tulang-tulangnya saja. Adapun jeroan dalamnya ya maka itu semua dibuang termasuk hatinya semua dibuang itu. ya. Nanti setelah ada mahasiswa Indonesia datang mencari yang gratisan maksudnya sekarang gratisan ya kepala ayam, kaki ayam, kemudian yang jeroannya juga disuruh ambil, ambil sendiri sama penjualnya, ya mulailah mereka kemudian bertanya-tanya loh memangnya boleh dimakan ya setelah sebulan lebih kita dapatkan gratis bulan berikutnya sudah harus dibeli <laughs> sudah harus dibeli ya ya kemudian mereka menganggap tidak pantas tidak ada akhirnya kami juga ketika itu pernah buat acara sebenarnya sedikit meng mengkadali guru-guru kami gitu jadi kita beli brutu ayam ya yang ambil brutu ayamnya kemudian tahu brutu ya yang ekornya gitu kan ya kemudian kita modifikasi sedemikian rupa ya, jadi makanan yang enak kebetulan di antara kami ada yang pandai masak orang Medan kemudian diundang guru-guru tersebut untuk acara makan-makan bersama kami Rupanya ada yang lolos dari tidak lolos kisi ya, quality control mesti terlihat bentuk aslinya. Sempat membuat heboh, tapi alhamdulillah guru-guru kami menerima makanan tersebut. <laughs> Nah, alhamdulillah ya. Seandainya tidak diterima bahaya kita ya, terancam diusir dari pondok. Nah, jadi itu masalah makanan tadi ya. Mudah-mudahan tidak membuat kita lapar di sini. Jadi bagian dalam ini dibuang, mereka nggak melihatnya seperti itu ya. Dari yang benar bahwa bagian dalam ini juga adalah halal dan hati meskipun dia darah, kalaupun dicuci ya akan terus mengeluarkan ya warna merah dari air cuciannya ya. Maka sesungguhnya dia adalah apa yang dihalalkan. Apa yang dihalalkan ya. Demikian pula limpa, demikian pula limpa. Nah, jika ini diketahui Ya. Tentunya ini berlaku untuk hewan-hewan darat. Ya kan? Dan hewan yang yuk kalulahmu, mayuk kalulahmu yang dimakan daging dagingnya yang yang dihalalkan untuk dikonsum dikonsumsi. Adapun untuk hewan laut maka tidak ada masalah pada dasarnya. Tidak ada masalah pada dasarnya, ya. Kemudian, ya berkaitan dengan hal tersebut ya maka kaitannya dengan hadis tentu saja adalah atau dengan bab tentu saja adalah bahwa jika bahagian-bahagian ini jatuh ke dalam air ya dan menyebabkan berubahnya sifat air tersebut maka bagaimana hukum airnya bagaimana hukum airnya Hah? suci dan mensucikan ya. Yang benar dilihat dulu ya, apa yang terjadi dari perubahan dari air tersebut. Jika perubahannya dominan perubahannya dominan, maka berlaku hukumnya al mutlak al-muqayyad. Air yang telah beru, berubah ya, dan air yang telah berubah ya, ke dalam bentuk yang lain, ke dalam ditambahkan padanya sifat tertentu, maka ini tidak lagi diboleh dipakai untuk ber, bersuci ya. Tetapi kalau ada pengaruh sedikit dan sebagainya tadi maka dia tidak masalah masalah sebagaimana Rasulullah SAW mandi dengan air yang ada dalam bejana fihi atharul ajin yang dalam bejana tersebut ada bekas adonan ro, roti maka airnya pasti akan berwarna keputih putihan dari tepung kan gitu ya Rasulullah mandi dengannya kemudian memandikan jenazah dengan air dan daun bidara mandi yang terakhir air dengan kapurba barus berpengaruh pada air berpengaruh ya baunya ya kalau rasanya sih belum pernah coba kita ya tapi pasti berubah pasti berubah ya tetapi dia perkara yang dipakai untuk bersuci tidak mengeluarkannya dari alma al mutlak air yang umum karena itu dipakai untuk memandikan jenazah wajah al-nafil fil akhirati kafura Jadikan mandi yang terakhir dari air yang dicampur dengan kapur barus. Maka keterangan hari-hari uh, eh, keterangan yang seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa bercampurnya air dengan sesuatu yang suci, ya, selama tidak dominan, maka yang kuat dari pendapat para ulama airnya tetap suci dan mensucikan. Kalau dominan keluar dari air mutlak, maka tidak lagi boleh dipakai untuk bersuci, ya wallahu alamu bisawab. Taib, ini perkara yang berkaitan dengan hadis Abdullah bin Umar. Selanjutnya adalah hadis yang ke-12, hadis Abu Hurairah. Kita bacakan meskipun mungkin pembahasannya pada pertemuan akan datang, saya hanya akan membuka uh, ruang tanya jawab mungkin atas apa yang disampaikan dari pembahasan. Hadis yang ke-12 kita dengarkan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyakmishu dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum jika seekor lalat atau jika lalat jatuh ke dalam minuman seorang di antara kalian falyakmishu maka hendaklah ia menenggelamkannya thumma lianza'hu kemudian hendaklah dia mengangkatnya mengeluarkannya fa inna fi ahadi janahai hida wa fil akhari shifa karena pada salah satu sayapnya ada obat eh, ada penyakit dan salah satu sayapnya lagi ada obat al bukhari wa abu daud wa zada dikeluarkan oleh Imam Abu Khari dan Abu Daud dan ditambahkan oleh Imam Abu Daud dalam riwayat beliau wa innahu yattaqi bijnahihi alladhi fihi dan sesungguhnya lalat itu yattaqi berlindung ya dengan sayapnya yang ada padanya penyakit yang ada padanya racun ya jadi itu lalat ya ketika dia jatuh ke dalam air, mungkin airnya panas ya dan sebagainya tentunya sesuatu yang menyakitkan. Maka ia pun menyorongkan sayapnya yang yang beracun kan begitu maksudnya ya. Sehingga itu mungkin yang tersentuh. Maka kalau kita melihat seperti itu maka diperintahkan untuk menenggelamkan. Karena pada sayap yang lainnya ada pena penawar tersebut. Ya Allahu alam bissawab. Baik, ini hadis tentang lalat. Ya. Mungkin kita akan bertanya pula apa kaitannya antara hadis ini dengan bab A air. Ya. Tentunya bukan karena permasalahan makanan. Ya. Lalat kan nggak dimakan meskipun lalat buah. Ya kan? <laughs> Ya, tidak dimakan ya. Tetapi kaitannya dengan bangkainya. Itu apa? Minuman yang kita sediakan boleh jadi panas kopi misalnya, ya kan? Dan lalat yang jatuh ke dalamnya apa yang terjadi ketika kena dengan panas itu? Ya. Mungkin tidak seketika mati, mungkin. Ya. Tapi ketika ditenggelamkan, apa yang terjadi? <clears throat> ya, mati, ya. Bukan karena tidak pakai pelampung, ya. Tapi memang mati dia, ya. Diperintahkan untuk mencelupkannya dan dia akan mati, ya. Baik airnya dingin apalagi jika airnya apa? panas. Dan kalau mati jadinya apa? bangkai. Jadinya bang bangkai. Tetapi diperintahkan kita untuk menenggelamkannya, ya, dan membuangnya tentu saja. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa lalat bukanlah bang bangkai. Lalat bukanlah bangkai. Yang disebut oleh para ulama dengan dari kategori hewan yang la nafsalahu saila, Nafsa'i dam yaitu hewan yang tidak memiliki darah. Ya. Atau kalau dalam ilmu biologi katanya hewan yang memiliki peredaran darah terbu terbuka bukan tertutup lewat pembuluh bukan. Dia terbuka ya. Maka hewan yang seperti ini jika jatuh ke dalam air dia tidak mengotori karena bukan bang bangkai. Wallahu alamu bissawab. Baik, hadallahu wa syafa'al. Sampai sini pembahasan kita ikhwan fillah. Ada pertanyaan dari jemaah? Ya. Ikan duyung. Ikan duyung kalau yang duyung aslinya Pak, halal. Kalau duyung yang di sinetron, haram. Haram Pak. Duyung yang di sinetron, yang di film-film itu haram. Ya. Kalau yang di aslinya di Kalimantan ada. Sudah pernah ada yang lihat nih. Ada orang Kalimantan di sini. Kalimantan katanya ada nih. Iya, di Kalimantan ya. Iya. Dungung. Sebentar, yang belakang dulu darah ikan. Ya, karena bangkainya halal apalagi darahnya. Ya. Tapi bukan berarti bahwa kita kumpulkan darah diminum kan enggak, ya. Darahnya artinya kalau mengotori tidak tidak najis. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya. Artinya lebih dari satu sama tidak menajiskan. Maksudnya eh, satu, satu maksudnya masalahnya di mana nih? Kalau lebih dari satu. Ya. Ya, kalau banyak dan ini akan kita bahas sebenarnya. Insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Ya, insya Allah. Ya, baik. Cacing, Ustaz. Siapa? Cacing. Ya, cacing untuk kipas itu gimana? Yang benar bahwa cacing haram. al-hayawanat al-mustakhbatha. Dari hewan yang menjijikkan. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang hal tersebut. Ya, sebagian mengkategorikan bahwa dia hewan yang tidak punya darah tadi. Ma, nafsalahu sa'ilah. Jadi pendapat sebagian ulama, sebagaimana mereka mengatakan bahwa kepiting pun, meskipun hewan bermawiyah, yang mereka mengatakan hewan bermawiyah dua alam, asal hukumnya haram, menurut mereka. Tetapi karena tidak punya darah, maka menjadi halal. Demikian pula cacing. Itu pendapat sebagian ulama. Ya, dan banyak pengobatan Cina misalnya menggunakan cacing itu ya tetapi yang benar bahwa dia Eh, dia haram karena habisnya kecuali apa yang ada di laut seperti cacing palolo kalau di daerah timur ya yang naik ke laut ketika bulan purnama. Nah, ini boleh. Allah a'lam ya Iya. peliharaan yang menyediakannya ya tidak ada tidak ada keterangan hukum tentang hal tersebut Allah alamisop ya bahwa dipelihara untuk apa nih untuk umpan iya, oh, ya Oh yang nggak apa-apa, nggak masalah. Yang dilarang adalah mengkonsumsinya, ya, membunuhnya, membunuh dalam bentuk eh, apa? Eh, seber, uh, untuk kemaslahatan manusia boleh, tidak ada masalah. Ya, seperti misalnya <clears throat> dia menjadi hama. Ketika dia menjadi hama, ya, apa tidak dibunuh? Dibunuh, dibolehkan. Ya, seperti halnya semut. Hukum asal dilarang untuk membunuh. Tetapi ketika dia menjadi hama, ya, merusak dan sebagainya, maka dia dibolehkan untuk di, dibunuh. Ya, mimbaf daf'ud darar. Menolak, menolak ya Demikian pula misalnya seorang menggunakannya untuk praktikum, biasanya praktikum biologi. Boleh nggak? Boleh, karena kaitannya dengan maslahat. Ya. Untuk membelah dan sebagainya tadi. Allah alam Ya, haram. Pancing seperti yang tadi disebutkan ya, Allah alam untuk kemaslahatan tadi boleh. Ya. Ya, Allah alam ya untuk yang hati-hatinya kita hindari dengan mencari yang lain dari makanan. Ya. Cacing juga nggak boleh. <laughs> Tapi untuk kita yang haram, untuk ikannya cacing boleh. Cacing laut tersebut kan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa Pak? Kodok budidayakan untuk dijual dah. Dijualnya untuk apa? Kalau dijualnya untuk dikonsumsi untuk orang tadi berarti jadinya kita membantu kepada apa yang tadi. Allah alam bissawab. Eh, eh, tidak boleh untuk obat karena ada hadis Rasulullah tanya tentang, tentang kodok itu sendiri. Ya, tapi dalam nas hadisnya ditanya tentang kodok Nabi mengatakan tidak boleh kemudian disebutkan bahwa dia sebenarnya merupakan obat kata Nabi Inna allaha la yaj'alu shifha ummati fima harrama alihim. Allah tidak menjadikan obat bagi umatku dalam apa-apa yang diharamkan pasti di sana ada obat yang lainnya halal ya cacing ya mungkin punya obat punya efek nah, meskipun ada khilaf tentang cacing tadi ya yang tidak se seperti masalah kodok. Ya. Jadi kalau meskipun ada efeknya atau pengaruhnya, bukankah di sana masih banyak lagi yang halal? Dan kita ingatkan kesalahan berpikir dari sebagian yang mengatakan itu obat karena kandungan tertentu. Ya. Maka sampailah kemudian kepada pendapat yang mengatakan air seni juga obat. Kenapa? Mengandung zat ini, zat itu, zat ini. Kan masih banyak lagi yang halal yang mengandung zat itu juga, kan gitu ya. Kenapa kemudian dicari-cari kandungannya untuk dirumuskan? Oh enggak kalau gini memang dia mengandung ini mengandung itu. Iya mengandung ini mengandung itu. Sama dengan daging babi pasti mengandung lemak kan? Mengandung protein kan gitu ya. Tapi kan masih ada lemak dan protein yang lain, sumber protein dan lemak yang lain yang dia ha halal. Paham ya? Jadi kalaupun ada kandungannya, masih banyak badilnya, masih banyak penggantinya ya.